Kita memujinya atas syukur eh, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita secara khusus nikmat Islam dan nikmat iman yang mana nikmat Islam dan nikmat iman ini adalah nikmat yang terbesar wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina aku sempurnakan atas kalian nikmatku yaitu nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam <clears throat> kemudian para pendengar Allah menyatakan kita juga wajib memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikannya atas diberikannya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali untuk mempelajari ilmu yang sangat penting guna membaca Al-Qur'an agar tidak terjatuh kepada kesalahan agar tidak terjatuh padan dan alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala mulmad hukum-hukum mad. Dalam pertemuan yang kepada mad asli ada empat mad. Eh? Yang pertama tentang mad iwad dan kin ini belum kita bahas dan ketiga mad silah sukro atau mad silah. Kita mengulang sedikit tentang mad iwad. Mad iwad adalah sebagaimana telah saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu adalah berhenti berhenti pada tanwin yang fathah fathatain yang e, selain dari tak taknis panjangnya dua harokat ya pengganti dari tanwin seperti kalimat aliman hakima ya dari kata aliman hakiman jadi kita berhenti aliman hakima kemian basira sami'an basira seperti itu <clears throat> dan ini banyak dan perlu diketahui bahwa panjangnya harokatain tidak boleh lebih seperti dalam surat uh, An-Naba gitu kan alam naj'alil arda mihada seperti itu mihada wal jibala autada jadi panjangnya dua harokat ini perhatikan <clears throat> baik Para pendengar yang Allah muliakan, marilah sekarang kita mengkonsentrasikan e, pikiran kita untuk belajar dengan serius tentang mad tamkin. Insyaallah taala malam ini kita akan belajar tentang mad tamkin dan apabila ada waktu kita masuk ke dalam mad silah qasirah. Mad tamkin ini para pendengar yang Allah muliakan memiliki tiga keadaan atau ada tiga bentuk matamkin. Ada tiga bentuk matamkin. Untuk matamkin, saya ulangi, ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama adalah ada dua ya, ada dua huruf iya, ada dua huruf iya. Yang pertama bertasjid, yang pertama bertasjid, dan yang kedua yang pertama musyaddah, yang kedua maddiyah. Yang pertama ya bertasjid yang kedua yang sukun. Ya. Dan ini disebut atau diberi nama dengan al-an, amkan. Maksudnya mungkin amkan. Ya. Nama tamkin, nama tamkin amkan. <clears throat> Dan panjangnya harokat. dua harokat. Contohnya kata huyitum. Huyitum. Bisa para pendengar yitum Surat An-Nisa ayat 86 Huyitum An-Nisa ya Surat keempat Ayat <clears throat> Ya Di paling bawah halaman 91 Baik <clears throat> Wa idza huyitum Lihat Ya yang pertama bertasdid Ya yang kedua madiyah Ini disebut mad tamkin Ya Mad tamkin amkan. Ya yang pertama bertasdid, ya yang kedua maddiyah artinya ya yang disukun. Ini gambar pertama di antara tiga bentuk dari mad tamkin <clears throat> pan harokat. Ya, perhatikan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم <clears throat> huyitum ini namanya mad ya, kasrah ya ya bertemu ya yang ya pertama bertasdid ya kan e, ya kedua apa ikhwan sukun nah dua ya bertemu dua ya bertemu ya pertama bertasdid yang kedua sukun ini namanya mad tamin <clears throat> dan panjangnya dua harokat tapi perhatikan di terakhir siapa yang tahu hasiba itu mad iwad. Panjangnya berapa? Dua harokat Ah, Ahsan. Perhatikan bacanya. Wa itum bi tahiyyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha. إن kana كان على كل شيء hasiba. Perhatikan banyak dua harakat. Hasiba. Tidak boleh lebih dari dua harakat. Ada sebagian orang baca Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, itu terlalu panjang ya. Perhatikan. Si matobi'i. Ba mat iwat. Panjangnya sama. Hasiba. Mesti seimbang. Mesti seimbang. Hasiba. Nah. <clears throat> Ini yang pertama huyitum. Contoh yang lain supaya kita e, banyak contoh semakin hafal tentang yang disebut dengan matamkin. Contoh kalimat an-nabiyyin. An-nabiyyin. Ini ada dalam Al-Baqarah 61. Coba lihat. An-nabiyyin Al-Baqarah 61. Banyak an-nabiyyin. Tidak hanya di Al-Baqarah ya. Nah, di akhir tuh. Di ayat terakhir. Perhatikan di ayat terakhir. Kalimat terakhir dari ayat 61 maksudnya. <clears throat> Perhatikan. Zalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil Lihat kalimat an-nabiyyina ini mad tamkin Panjangnya dua harokat. Ya. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ya. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ nah, seperti itu ya. Kalimat an ini mat tamkin. Coba antum praktek yang ini. Ayat 86. Huyitum. Coba ikra akhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رد إن الله كان على كل شيء حسيبا جيد بارك الله فيك أحسن Ini yang pertama dari bentuk yang pertama dari mat tamkin. Sekarang masuk ke bentuk yang kedua dari mat. Ya. Bentuk yang kedua adalah ada dua ya, ada dua huruf ya atau dua huruf wau. yang pertama mad artinya yang pertama disukun ya dan wawunya disukun dan yang kedua berharokat yang pertama disukun yang kedua berharokat beda dengan yang pertama tadi kalau yang pertama ini yang pertama bertasdid, ya dua ya, pertama tasdid, yang kedua sukun. Sekarang bentuk yang kedua, yang mana sukun. Ianya sukun atau wawanya sukun. Yang kedua berharokat, tidak bertasdid, berharokat. Eh? Nah, ini disebut dengan tamkirul amkan. Kalau tadi tamkin amkan, kalau ini gairul amkan. Eh? Contohnya dalam surat al Imran ayat 200. Ali Imran ayat 200. Terakhir eh. ya. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كلمات اصبروا وصابروا ورابطوا يا اصبروا وصابروا lihat اصبروا wawanya pertama sukun waw yang kedua perharkat ini kalau antum tanya mat apa coba namanya mat tamkin gairu nah, tamkin gairu amkan <clears throat> nah jadi يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Ini yang kedua. Contoh yang lain, ini yang wow. Contoh yang lain adalah contoh yang ya dalam surat an terakhir di Al-Qur'an terakhir an ayat 5 di An-Nas <clears throat> kalimat alladzi yuwaswisu ya kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas alladzi yuwaswisu lihat alladhi yuwaswisu zal ini ya sukun ya yang kedua apa barakat ini matamkin gairu gairu amkan nah matamkin gairu amkan sekarang masuk kepada jenis yang ketiga yang ketiga dari matamkin <clears throat> jenis yang ketiga adalah ada dua ya ada ada dua huruf ya atau dua huruf waw. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Kebalikan dari yang kedua. Kalau yang kedua, yang pertama apa? Sukun. Yang kedua berharokat. Kalau ini, yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Kebalikannya. Ini pun mad tamkin, gairu amkan. Baik, ikhwan fillah, contohnya kalimat Wallahu yuhyi wa yumit. Wun. Dalam Ali Imran ayat 78. Ali Imran 78. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum. Lihat kalimat yalwuna alsinatahum. Yalwuna dua waw, dua huruf waw. Yang pertama berharokat dan yang kedua yalwuna yalwuna ya kan yalwuna Taib. Coba antum akhi baca setelahnya. Ketemu kan? Fadhal, ikra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum minhum wa inna minhum la fariqa la lanya min, minnya jelas minhum wa inna minhum la yalwuna sin yalwuna alsinatahum yalwuna panjang yalwuna alsinatahum bil لتحسبوه من الكتاب Tayyib, yakfi sampai situ nggak apa-apa. Tayyib, yang kedua antum akhi, lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Fadal. ويقولون هو من عند الله وما هو من الله Ulangi. Ulangi dari litahsabuhu minal kitab atau dari awal. وإن منهم لف- Minhum bukan min minhum. Ah, وإن منهم tidak boleh ditahan. minhum. Ayat. وإن منهم لفريقا يلون يلوون يلوون منكم لفريقا يلوون يا لفريقا يلوون طيب آه طبعا بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب نعم و... وما هو ترس وما هو من ال... لتحسبوه لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون طيب كنت انسى يا اخي يا semua اخوان Perhatikan kalimat yalwun. <clears throat> yalwuna silakan. يلوون Yalwuna يلوون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب silakan وإن فريقا يلوون Perhatikan kalimat qayya. منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب silakan وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب طيب yang sedang kita bahas kalimat yang mana yalwuna namanya apa akhi Matamkin. Matamkin. Baik. Contoh yang lain ayat 156 nya 156 di surat Ali Imran 156. Kalimat wallahu yuhyi wa yumitu. Lihat, ya ketemu ya. Ya pertama berharokat, ya kedua sukun. Ya. <clears throat> Kalimat di Wallahu yuhyi wa yumit. Perhatikan di akhir ya. Akhir ayat 156. Wallahu tu, wallahu bima ta'maluna basir. Lihat kalimat Wallahu yuhyi wa yumit. Yuhyi, ya kan? Wallahu yuhyi wa yumit. Yuhyi, yi di sini mat apa ya kawan? Mat tamkin. Karena ya bertemu. Pokoknya yang berfat sama itu tamkin. Baik. <clears throat> Kita lanjutkan. mat silah sugro. Ini penting sekali. Anda perhatikan. mat silah sugro. Apa yang dimaksud dengan masil, uh, eh, madsilah sugra atau madsilah qasirah? Madsilah sugro adalah an ta'tiya ha'ud dhamiri al-ghaib al-mufrad al muzakkar al-madmumatu awil al-maksurah waqi'ah baina mutaharrikain wa laysa ba'da hamzatu qatn. Nah, yang dimaksud dengan matsila sughra adalah ada hak domir. Hak domir ya. Hak ini waib Hak waib Artinya yang menunjukkan orang ke tiga. Ini dalam bahasa Arab tentunya ya. Mufrad. Mufrad ini bentuk tunggal. mulakar berarti bukan muannas hanya yang di doma atau di kasroh. Hanya di doma atau di kasroh. Di antara dua huruf yang berharokat. Jadi sebelum H ini berharokat dan setelahnya juga berharokat. Ya. Setelahnya bukan Hamzah kotok. Bukan Hamzah kotok. Dalam bahasa Arab ada Hamzah ada dua. Ada Hamzah kotok, ada wasal. Nah. Contoh antum bisa buka surat Al-Haqqah ayat 19. Al-Haqqah ayat 19. Perhatikan. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه kalimat kitabahu biyaminihi fa lihat definisinya yang dimaksud dengan mat sila di sini kalimat kita bahu yang hu ya dan yaminihi lihat فأما من أوتي كتابه بيمينه hu hi ya hu hi itu panjangnya dua harokat ini disebut matsilah sugro atau matsilah qasirah kenapa pertama dia hadomir goib orang ketiga ya jadi uh, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, kan gitu. Mufrad untuk mufrad, muzakkar untuk laki-laki. Ya madmumah, madmumah ini di domah. Madmumah di domah atau maksurah di yang di domah contohnya kita bahu, yang di kasar contohnya yami nihi, ya. Lihat. Fa'amma man utiya kitabahu. Ini di domah. Hanya di domah. Biyaminihi. Ini di kasrah. Ya, ini mat silah. Sugra. Ya. Baik. Kemudian dia, ikhwan filah, antara dua. Lihat kalimat kitabahu. Hu. Sebelumnya ba. Kitabah. Harokatnya fathah. Kemudian setelah hu harokatnya kasroh. Kita bahu bi. Oleh karena itu matsila ini matsila kosiro. Ya, pokoknya di antara dua yang ber. Kemudian kalimat ha yang di kasroh biyaminihi fa. Ya, antara kasroh dan fat Hanya biyaminihi antara kasroh dan fathah. Nah, ini penting sekali mengenal iman fila karena kita akan benar dalam membaca Al-Quran. Ya. Kalau tidak mengenal ini, maka kita akan salah-salah dalam membaca Al-Quran. <clears throat> Hukum dari matsilah surah secara wasal, secara wasal itu yathbut. Ya, kalau dibaca wasal itu yathbut. Artinya apa? Madnya ada. Ya. Adapun kalau wakaf tidak ada mad. Adapun kalau wakaf, kalau kita berhenti, ya, di situ maka tidak ada mad. Contoh gini. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Nah itu kalimat yamini kalau kita wakaf tidak ada mad, ya kan? Begitu juga kalimat kitabah. فأما من أوتي كتابه ada wa tidak ada mad kalau di wakaf tidak ada mad tapi kalau misalnya disambung فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ya hu hi ya kan mesti jelas nah sekarang penjelasan dari ta'rif definisi ini Kalimat hadomir mengeluarkan ha asli. Hadomir mengeluarkan ha asli. Maka tidak dibaca panjang. ya, ha asli tidak dibaca panjang. Contoh ha yang ada dalam kalimat nafkahu, Kalimat nafkahu yang ada dalam surat Hud ayat 91. Ya. Surat Hud ayat 91. Jadi kalau kita baca surat Hud ayat 91, hunya bukan domir, tapi hunya ha asli. Oleh karena itu dibaca pendek. Oleh karena itu dibaca pendek. <clears throat> ya. Perhatikan kalimat ma nafqahu katsira ayat 91. Qalu ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ya perhatian kalimat nafqahu ya di sini hanya ha asli oleh karena itu dibaca pendek qalu ya syuaib ma nafqahu katsira lihat ma naf nafkahu katsira. Tidak boleh kita baca nafkahu katsira karena hadis ini ha asli bukan ha domir. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua hanya goib ad, Hanya goib mufrad. Baik. Kalau goib mengeluarkan jama' karena jama' ini hum. Ya, ini kita, kita tidak bahas. Ya banyak di Al-Quran seperti humul mu'minun. Ya. Kemudian antum perhatikan dalam definisi itu hanya di doma atau di kasrah. Nah, kalau di fathah maka tidak. Ya, keluar dari ha yang di doma dan di kasrah, ha yang di fathah. Contohnya dalam kalimat Ar-Rahman ayat 31. Ar-Rahman ayat 31. Sanafrugu lakum ayyuhas Ya, kalimat ayyuha, ya kan? Hanya di, di apa ya, kawan? Di fathah. Ayyuha ayyuha, ayyuha, ya kan? Baik. Kemudian terjadi di antara atau dia ada hanya ini ada di antara dua yang berharokat keluar dari definisi ini yang sukun ha yang sebelumnya sukun contoh dalam surat Al-Isra Al-Isra ayat 13 Al-Isra dan banyak contohnya ya. Al-Isra ayat 13 Al-Isra juz 15 di tengah-tengah Al-Quran juz 15 Al-Isra 11 wa kulla in wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi kalimat alzamnahu na kan ada alif tuh sukun kan alzamnahu ya kan maka hunya apa pendek hunya pendek ya. Jadi kita baca wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Ya. Tayyib. Itu matsila, unukihi matsila, ya. Kemudian wa nukhriju lahu matsila, ya. Yalqahu mad silah bukan karena sebelumnya adalah sukun ya kan perhatikan <clears throat> ya wa kullu insanin alzamna irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura yalqahu yalqahu hunya bukan matsila karena sebelumnya adalah sukun. Nah, baik. Dan setelahnya bukan hamzah kota. Karena kalau ada hamzah kota nanti jadi matsilah tawila. Jadi matsilah tawila. Dalam pelajaran matsilah sukro ini ikhwan fiwalikan. Ada dua hal yang dikecualikan. Yang pertama yang kita dalam ayat-ayat goribah dalam surah Al-Furqan ayat 69 69 Perhatikan يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا eh, ini pengecualian kan ya eh, hak di sini sebelumnya apa ya kawan sukun tapi dibaca apa hina hina dibaca dua harokat mestinya dibaca berapa harokat mestinya tidak dibaca panjang ya mestinya tidak dibaca panjang tapi kenapa kita mesti membacanya panjang karena ada pakai riwayat pakai riwayat ya jadi kita baca yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua pengecualiannya adalah dalam surat Az-Zumar ayat 7. Az-Zumar ayat 7. Ini juga pakai riwayat. يرضه لكم يا lihat إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى lihat kalimat yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Hunya dibaca pendek. Ya, walaupun sebelumnya fathah dan setelahnya fathah. Walaupun sebelumnya berharokat dan setelahnya berharokat. Ya, antum tidak boleh baca wa in tashkuru yardahu lakum. Enak karena panjang, tapi riwayatnya adalah bacanya pendek ya wa in tashkuru yardahu lakum yardahu lakum nah, ini inilah dua pengecualian yang ada dalam mad sila sugra wallahu alam biswab mungkin sampai sini insyaallah taala kita praktek setelah ini di barangkali di jeda dulu nah demikian di Islam sesi materi dari pembahasan hukum mad tamkin dan juga mad silah sugro pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Kurnaidi Al-Sihafidullah Ta'ala semoga bermanfaat dan untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi praktek namun terlebih dahulu kami jeda untuk rehat sejenak dengan yang berikut ini القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجع راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Ikhwatal Islam para pendengar kami di frekuensi 756 kHz dan kita memasuki praktek bagi Anda yang akan mencoba untuk uh, mengambil faidah dari yang kita pelajari pada malam hari ini, kami persilahkan untuk menghubungi kami di 0218236543. Kita buka untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan uh, siapa? Abu Hani di Jatimulya. Tafadhol silakan. Silakan Ustaz. Iya, silakan. Babat baca surat Az-Zumar ayat 7. Silakan. Az-Zumar ayat 7. Dibuka surat Az-Zumar ayat uh, surat ketiga Mbak. Iya. Iya, iya. Hmm. Ya, ya. hmm. نعم بالضبط الحمد لله silakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Ulangi di فينبئكم ما كنتم تعملون di ininya ditahan mim sukun bertemu dengan ba ikhfa syafawi ya فينبئكم بما كنتم تعملون iya إنه عليم بذات صدور barakallahu Nah, fiik. Saya, barakallahu saya fiik. bertanya pada Bapak ya Pak? Eh, coba cari di ayat ini yang mad sila sugro Ada tidak? Yang yarubahu. Yarubahu itu pengecualiannya. Ya. Iya kecil. Hmm. Nah, di akhir di kalimat hmm. mana? Innahu Amin. Ah, ya kan? hunya itu adalah apa? Mad sila syukra iya innahu alimun bidzatis sudur yang yardahu tadi apa Pak pengecualian kan ya yardahu ya barakallahu fiik ahsan terima kasih Pak nah eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Terima kasih untuk Abu Hani di Jatimulia. Kami persilakan <clears throat> di e, nomor telepon selanjutnya kami buka kembali di 0218236543 iya. untuk pendengar yang e, mencoba untuk e, mempraktekkan pelajaran kita malam hari ini dari hukum mad dan mad silah kosiro. Kita buka untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana dengan siapa Pak? Abdul Haris Asami dari Tambun. Nah, silakan. Dari mana? Tambun. Dari Tambun ya. Iya. Ahlan. Silakan Pak Abdul Haris. Haris ah, berapa? Ya sama. Sama tadi. ya. Mm -hmm. Nah, silakan surat Az-Zumar ayat 7 Pak. أعوذ بالله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى وإن تشكروا يرضه لكم لا ولا تجد Ah, hunya pendek atau panjang? Ini panjang. Hmm. <laughs> Tadi kita pelajari Pak. Dicek lagi. Yardohulakum. Eh, nah ini. hmm. ya, kenapa? Baru baru mengul, baru iya. Oh baru, pulang dari masjid. Ya. Baru iya. menyimak mungkin dijelaskan baru, nanti. Barakallahu fiik. Nah terima kasih. Uh, perhatikan Pak di kalimat hmm. yardohulakum hu-nya itu dibaca pendek. Karena dia pengecualian dari mad sila sughra atau mad sila qasira. Hmm. Iya, jadi di sini saja pengecualiannya yardahu lakum hu-nya dibaca pendek. Hmm. Nah, silakan Pak. Coba dilanjutkan, Pak. Wa in tashkuru وإن تشكروا يرضه لكم Iya, betul. ولا تزر وازرة وزر أخ- وزر أخرى Iya. ثم إلى مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Ikhfanya kuntum ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Iya. إنه عليم ذات الصدور Masya Allah. Barakallahu fiik. Perhatikan ya Pak ya. Di kalimat ya lakum. Baik. Iya. Terima kasih uh, Pak Haris ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, Pak Bu Haris ini termasuk aktif juga nih setelah mengikuti pelajaran kita alhamdulillah alhamdulillah khairan. Iya. Kita buka kembali di belakang saudara Abu Haris. Kami buka kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan ah dengan siapa dari mana? Dari Pria dari Sunter Pak. Pria dari Sunter silakan. Iya ya. silakan. Mau nanya aja nggak apa Ya boleh. Boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nanya ini Pak Ustaz. Ayat berapa ini Pak? Ayat 157. Ayat berapa? 157. Iya. <clears throat> <clears throat> Di sini ada eh 158 maksudnya. 158. Iya, yeah. ada di jami'an jami'an itu kan ada nun di sini di Quran ada tulisan nun yang dibawa bawah alif. Yeah. Itu bunyinya gimana ya, Pak? Dibaca nunnya. Oh, berarti alifnya hilang nunnya yang kena. Iya, jadi begini bacanya. Yeah. Jami'anilladzi bacanya begitu. Oh, iya. iya. Jami'anilladzi. Jami'anilladzi. Iya. Coba dicoba iya. mungkin, Pak. Hmm? Mau Iya. dicoba? Dicoba dulu. Mau dicoba? Silakan dicoba Pak. Eh? Enggak, enggak, enggak. Oh enggak. Boleh, boleh. <laughs> Hah? Di, dia dibaca boleh. Ya Boleh, silakan iya. silakan antum baca dari awal. Nanti biar eh, bisa disimak juga sama Iya. Ustaz. Nah. Silakan. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي Ladzi dua harakat alladzi آه. ya. جميع جميعا الذي له مل له ملك السماوات والأرض لا إله Banyak إلا panjang. La ilaha illa لا إله إلا هو يحيي ويميت Iya. طيب. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم. Yang kedua, silakan silakan. di buku tajwid saya ini dulu anak kan pernah beli buku tajwid. Iya. Di sini ifanya dibagi dua gitu katanya. Mm -hmm. Jadi ada ifa nam bentar dulu ya Mm -hmm. Ada ifa yang dengung badan, ada yang enggak gitu. Kayak di sini disebutkan huruf ifa itu ada kof dan kaf itu yang bunyinya mel tapi kalau untuk ta, dal dan ya ta dal itu bunyinya nggak terlalu dengung itu benar nggak pak iya. saya iya iya iya eh, sebentar pak hmm. E, itu betul tapi mesti juga dilihat eh, apa ikhwannya benar atau tidak kan gitu jadi memang kalau eh, tulisan tajwid itu kan yeah. itu juga ada guru untuk dengungnya bagaimana kan gitu seperti oh, itu iya, iya. iya tapi memang kalau untuk memudahkan itu memang yeah. seperti itu seperti itu nah, cuma nanti kalau kita belajar huruf-huruf istifal dan isti'la juga yeah. mesti tahu ikhfanya mana yang tafkhim dan mana yang tarkik. tarkik. Oh. Nah, seperti itu. Yeah. Tapi perhatikan untuk Bapak tadi oh, panjang pendeknya nanti diperhatikan Pak ya kalau ngaji ya. Oh iya, iya makasih Pak. Iya, nah. heeh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian hmm. Pak Priyodi Sunda buka kembali bagi Anda di nomor telepon 02182365. <laughs> Silakan Pak dari mana? dari Fanan Ustaz. Silakan. Fanan, Pondok Gede. Pondok ya, Gede. Iya. Ya. Iya. Surat berapa? Masih bisa di halaman berapa dia? Surat berapa? Az-Zumar, Az-Zumar ayat 7. Surat ke berapa? Surat ke-39, Pak. Ke-39. Hmm. Iya. Kita baca-baca yang ada kekecualian pengecualian. Dan di situ orang sering terjatuh kesalahan. Ya. Iya. Yeah. Uh. 39 ayat. Ayat 7, Pak. Ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا <clears throat> تجر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم آه. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Allah. Hasan. Iya. Kayak Terima Syekh kasih. Hudzaifin apa ya? <laughs> Terima kasih Pak Nana Itu- Jazakallah khairan. Iya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Nah, ada faedah lain Ustaz dari bacaan Panana tadi? Iya. Nah. Eh, enggak dulu sementara. Alhamdulillah. Kita buka kembali di belakang Panana di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Yoki Trinci. Pak Yoki? Mas. <laughs> Mas Yoki. <laughs> Ah, oh, iya. Silakan, Kenapa nggak mau disebut Pak? <laughs> Belum belum bawa bapak. <laughs> Oh, belum bawa bapak. Iya, iya. iya. Salam bapak ya. Salam. Salam silakan. Iya. Cara baca ini surat Toha ayat 31. Surat Toha ayat 31. Hmm. Sebentar ya. Surah <clears throat> Maryam. Surat ke-20 sebenarnya. Hmm. Iya. Ayat 31 Pak ya? Iya. Silakan. apa yang mana? Yang usdud ini di sini kok langsung sukun apa sinnya ya? Iya, betul. Ini bacanya gimana sih? Iya. Ushdud bacanya gitu. dud gitu. Iya, dud bihi azri. Nah, gitu. Oh, tapi di sini nggak ada tan apa? Alifnya nggak ada ini ya. Mm -mm, oh, memang seperti itu. Memang seperti itu. Dia kata, dari kata syadda yashuddu. Jadi kata syadada yashdudu. Hmm. Jadi dud ya. Hmm Kenapa di, di sendiri di, di, dibaca dengan domah? Karena uh, lam ain fiilnya dengan domah. Usdud eh, seperti itu. Oh, gitu. Iya. Hmm. Sama ini ya, tadi kan ngebahas yang ini amat ya, itu ya. Mat apa hmm. tadi? Matamkin, ya, sama mat silas sukro. Uh, eh, di sini kan saya terjemahan ya. Iya. Yeah. Di sini di, kalau yang antara apa uh, yang sukun dengan yang apa kasrohnya itu nggak dikasih tahu hanya aja diberi tanda panjang sama pendek gitu aja mm -hmm. kayak tadi nih di apa praktekkan surat az-zumar mana ya yang ya yardahu ya yar yardahu ini kan mm -hmm. di sini apa cuman pendek gitu aja ya gitu uh -uh. iya itu gimana apa beda apa gimana oh tidak beda tidak beda ya itu, enggak enggak beda. enggak beda itu untuk mempermudah saja sebenarnya oh, alhamdulillah untuk mempermudah jadi oh. ulang juga memperhatikan panjang pendeknya oh Iya. Oh, Karena dulu akhir zaman dahulu itu Quran itu gundul, pelontos. Oh. <laughs> Jadi titik pun nggak ada. Oh. Iya. iya. Jadi kalau misalkan kita eh, apa namanya? Kita ini menunjukkan bahwa eh, namanya kiroah itu ngambil dari eh, riwayat. Hmm. Karena dulu Quran itu sama sekali tidak ada, ada harokat, tidak ada tasdid, tidak ada titik. Oh. Orang baca salah-salah. Dan kalau orang-orang ajam masuk Islam itu banyak kesalahan. Dan hmm. ini kisahnya panjang tentang oh. masalah ini. Wah, iya. terima kasih banyak ya. Iya. <laughs> Terima kasih. Iya. Oh iya. iya. oh iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Yoki tadi. Di belakang Pak Yoki kami persilahkan kembali. Masih ada waktu yang uh, cukup <coughs> lapang untuk Anda semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silakan, silakan Pak. Dari mana Ada ini di Manggarai. Nah, ya. ada silakan. Mau baca apa? Eh, mau baca apa ya? tujuh tadi dilanjutkan. Iya. Ya. Hmm. Iya. Ustaz ini Ustaz ya? Iya, betul. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم Iya. ولا تزر وازرة وزر أخرى <clears throat> ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Masya Allah. Barakallah fiik. وياكم Mumtaz. Terima kasih Pak Ade di Manggarai ya. Mm-hmm. Selanjutnya kami persilakan kembali bagi Silakan. pendengar yang akan mempraktekkan uh, tilawah pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. wabarakatuh. Silakan dari mana Pak? Dari Semper Supri. Pak Supri Semper. Fondo. Iya. Mau baca Bapak ya? Masih ayat ke-7 Pak? Iya. Atau ya. Masih surat Az-Zumar ayat 7, Pak. Iya, iya. Tafadhol hmm. dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaitha. Perhatikan sinnya sama ya-nya. Syaitha. Ya. Ulangi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syai, syaita, syaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir Ya, terus. In ta'furu Allah ghaniyun 'ankum. Ada tasdid. Ghaniyun 'ankum. إن تكفروا فإن الله غني عنكم Ya, terus. ولا يرضى لعباده الكفر Terus. وإن تشكروا يرضه لكم Hmm. ولا تزر وازرة وزر أخرى Ulangi. ولا تزر وازرة وزر أخرى Ya. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ثم تعملون Manya bima satu dua harkat saja. Bima kun ulangi. Fayunabbi'ukum فينبئكم بما كنتم تعملون ya. إنه عليم إنه عليم بذات الصدور Iya. Sen. Ahsanta. Nah, terima kasih Ahsanta. Pak Supri, jazakallah khairan. Insyaallah. Nah, kami Oke. persilakan em, kembali bagi Anda yang akan mempraktekkan pelajaran kita pada malam hari ini di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana? Kaifa halu Ustaz Quradi Alhamdulillah bikhair, tayyib. Silakan. Man ma'i min Pondok Gede. min Pondok Gede, tayyib. Khair Nah. antum? Khair, tayyib. Masyaallah. Wa anta? Ah, khair. Tayyib. Sawa-sawa. Sawa-sawa. Masyaallah, sawa-sawa, Suf. طيب تريد أن تقرأ Ah, Naam, insyaallah. افتح سورة النساء An-Nisa, النساء نعم An-Nisa. النساء رقم آه، آية كم ستة وثمانين 86 Eh, an- ana masih belajar nih. جيد لا بأس Sama-sama Pak. sama-sama kita juga sama-sama orang belajar Pak Iya. iya Wa iza وإذا حييتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ما شاء الله ولن Pak وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن من دوحا mm-hmm. إن Inna Sinnya kurangi panjangnya hasiba seperti itu. Kurangi. Allah kana 'ala kulli syai'in hasiba. Banyak bagaimana? Banyak kepanjangan dikit. Iya. Mat iwatnya kepanjangan. Mat iwatnya iya. kepanjangan, masyaallah. Hafal namanya iwatnya. <laughs> Kepanjangan Kurangi dikit. In إن الله كان على كل شيء حسيبا Nah Zen Nah, ahsan. Mumtaz Afwan ini dengan siapa Pak tadi? Maaf, Pak Supendi Pak Supendi. Ah, Barakallahu nah, fiik. barakallahu fiik. dari Pondok Gede Pondok Gede. Nah, Masya Allah terima Barakallahu kasih. fiik Silakan, terima kasih untuk Pak Supendi di Pondok Gede. Kami masih buka eh, satu atau dua mungkin ya penelpon silakan. pada kesempatan malam hari ini. Hmm. kita buka kembali di 0218236543. Assalamualaikum. <clears throat> Silakan Pak dari mana? Dari Abu Fadl. Abu Fadl di? Di Cikarang. Di Cikarang ya? Cikarang, Cikarang Pak. Nah, di mana? pisangan Jakarta. Iya, di, di dekat Jatinegara. Oh iya, nah, nah. Iya. silakan eh, Ustaz silakan, kita ya. sama, baca uh, sama tadi. ayat an, Anisa. Eh, uh, 86 Anisa Pak. Hmm. Oh Anisa. Nah. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tonya kurangi dikit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Silakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ah begitu Zen وإذا هيتم بتحية Panjang jinnya Huyitum وإذا وإذا حييتم بتحيات Bitahiyatin ada tasydid. بتحيات Diulangi dari depan Pak bisa Hmm, betul. وإذا حييتم بتحيات Bitahiyatin بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها minhanya Bapak panjangkan. Minha aurudduha. Silakan. Afwan, ya terputus. Mungkin Uh, problem jaringan atau mungkin uh. baterainya <laughs> drop ya. Mohon maaf untuk uh, Bapak yang di pisangan bisa kembali menghubungi kami atau mungkin di belakang Bapak tadi kami buka kembali 218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak? Dari Pak. Pak siapa? Dengan Kahar. Pak Kahar Ahlan. Silakan Pak Kahar. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, surat berapa ya? Yang tadi An-Nisa ayat An-Nisa. 86. Oh, 86. Iya. Iya. أعوذ من الشيطان الرجيم Masya Allah. وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا ulangi إن الله إن الله كان على كل شيء على كل شيء سلكان إن الله كان على كل إن الله كان على كل شيء حسيبا Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih Pak Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib eh, di tampaknya mungkin eh, kita Ya. tutup untuk sesi eh, pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Silakan. Nah, untuk <clears throat> yang pertama dari eh, bapak atau ibu anak ya di Bekasi, Ustaz mm-hmm. apa hukumnya bermakmum kepada suami yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an dan hanya mempunyai beberapa surat eh, hafalan surat pendek saja? Mm-hmm. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, kalau misalkan bacaannya benar mm-hmm. walaupun dia tidak bisa baca tulis Quran, ya kan? Kan misalkan ada hafalan. Iya. Dia punya hafalan Al-Fatihah bacaannya benar. Kemudian hmm. misalkan dia punya hafalan Eh, yang surat-surat pendek yang tadi disebutkan maka makan gitu hmm, seperti hmm, itu. Jadi nah. uh, juga kalau misalkan dia belajar kemudian hafal dari ustakan dan bacaan yang benar maka ibu boleh bermakmum di eh, bapak kan gitu dan tetapi diingatkan bahwa laki-laki nah, itu hmm. berjamaah di masjid. Sedianya berjamaah. Ya, jadi, nah. jadi yang namanya berjamaah itu bukan berjamaah di rumah hmm, hmm. untuk laki-laki ya, berjamaah di masjid. Tetapi dia boleh pulang kemudian mengimami melaksanakan hmm. tidak di masjid kemudian di rumah saja kan gitu. Nah, ini hmm. eh, tidak bagus. Hmm. Nah, Baik, selanjutnya dari pendengar, Ustaz pada surat Al-Mutaffifin ayat 18 ya, pada lafaz illiyin apakah lafaz ini masuk mad tamkin atau mad arid disukun? Nah. Sebentar. Nah. Al-Mutaffifin ya. Nah. Kalla inna kitabal abrari lafi aliyin. Hmm. Nah. Dia termasuk mad tamkin. Hmm. Ya. Dan juga termasuk mad arid disukun. Hmm. Kalau mau dibaca apa berhenti. Hmm. Ya kan? Jadi liin nah, itu mad arid sukun. Ya. Juga mad tamkin. Nah, itu. Kita bacanya adalah wasal illiyina wa ma. Nah, Dari hmm. surat al ghasiyah Ustaz. Yeah. Ayat yang ke-22 ini ada pendengar yang uh, hmm. Eh, lain bertanya ayat ke-22 maksud huruf sin kecil di uh, situ buat apa Ustaz katanya? Iya. Hmm. Uh. Ini, ini sudah, sudah dibahas. Iya, nah, tadi saya bahas nggak apa. Nah. Dalam beberapa pertemuan yang lalu ini kita sudah membahas tentang makna sin yang ada di atas huruf sod atau di bawah huruf sod. Dan dalam surat Al-Ghashiyah ayat 22 ini riwayat Hafiz itu dibaca apa? Sod. Ya. Dan ada sin di itu di bawah atau di atas dia bilang? Di bawah ya kelihatannya. Itu ada riwayat lain Kori lain yang membaca dengan sin bimusayotir. Cuma kalau kita pakai hafaz itu hafaz riwayatnya dengan sad. Jadi lasta alaihim bimusayotir. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita sudah bahas dalam uh, ayat-ayat goriba dan mungkin bisa dibuka lagi uh hmm, -huh. Hmm. tentang masalah ini atau bisa dipotokopi uh hmm. apa yang sudah saya tulis. Berikutnya Ustadz di dalam buku tajwid yang saya punya mungkin cetakan lama ada pembagian madzilah pawilah dan madzilah kasirah katanya yang termasuk madzilah sugro yang mana katanya Iya ya, eh, sugro tadi yang kita bahas akhi fillah bahwa madzilah sugro itu disyarati dengan apabila di akhirnya tidak apa namanya tidak ada hamzah qat'i. Hmm. Ya. Kalau di akhirnya ada hamzah qat'i maka bukan matsilah qasirah atau matsilah sukro lagi. Dia menjadi matsilah tawilah atau matsilah kubro. Hmm. Dan dibaca 4 sampai 5 seperti mad jaiz munfasil. Memang matsil terbagi dua, matsilah sughira dan matsilah kabi uh, eh, kubra atau tawilah. ini nanti pembahasannya dalam mad yang cabangnya. Hmm. Ya, mad-mad yang bercabang. Nanti ada mad wajib, mad jais munfasil, mad silah uh, tawilah dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi mad mad silah sugra ini maksudnya sama dengan mad silah qasirah ya, ya? Oh iya. Nah, mad silah sugra itu sama dengan mad silah qasirah. Nah, ah, ah, itu nama lain saja nama Lain. Eh, nah. Ini lebih bagus ini, eh, nah. ditekankan eh, supaya paham. Nah, nah. Kemudian dari Umum Najwa di Cilengsi, yeah. Ustaz uh, eh, Nunul Wikoyah harus dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah wasal agar terjaga uh, eh, terjaga tanwinnya. Apa yang hmm. dimaksud hmm. dengan menjaga tanwin di sini Ustaz? Karena seperti di surat Maryam ayat 7 dan 21 tidak ada tanwinnya begitu katanya. Di Maryam ayat berapa? Ayat 7 dan ayat 21. Kita buka dulu. Baik. Uh, perhatikan uh, 76. Eh, so so soalnya bisa antum ulangi lagi ya. Okay. Uh, non wikoyah hasrah ketika tanwin bertemu hamzah wasrah katanya hmm. agar tanwinnya terjaga. Apa yang dimaksud dengan uh, menjaga tanwin di sini? Karena hmm. seperti di surat Maryam ayat 7 dan hmm. 21 tidak ada tanwinnya. Di sini bukan namanya non wikoya Hmm. Jangan salah pengertian ya, iya. tentang yeah. masalah non wikoya Non wikoya itu ada pada fiil. Menjaga fiil itu dari kasroh Nah, kalau di sini ya dari tanwin. Hmm. Dia dari tanwin, ya.